Pasal ketujuh kerak jahanam atau tempat paling dasarnya. Disebutkan dalam surah nisa ayat 145, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Makna daripada paling bawah adalah tempat yang paling berat siksaannya. Paling dalam. Karena sebuah tempat yang ada apinya, biasanya yang paling panas bagian bawah. Ada sumber api di situ. Maka orang-orang munafik ditaruh di situ, naudzubillah. Kenapa? Ulama berikan penjelasan. Kalau orang kafir, jelas kekafirannya kan? Orang beriman jelas berimannya. Orang fasik, mukmin tapi ada dosanya jelas. Oh tetap muslim tapi dia punya dosa. Tapi orang munafik, dari mana antum bisa lihat nih dan tahu orang ini? Tentu teman-teman sekalian kita sudah tahu ciri-ciri orang munafik ada empat dan ini dihindari sama sekali kalau mereka berkata selalu dusta. Orang mukmin selalu jelas, jujur, nggak ada dusta dalam hidupnya. Yang kedua adalah kalau diberikan amanah dia berkhianat. Apapun titipan orang namanya amanah. Benda kah, perkataan Saya cerita sama kamu tapi jangan ceritain orang ya. Amanah tuh. Jangan ceritain orang. Jangan datang kepada teman. Ada teman yang cerita, tapi katanya jangan cerita orang kamu jangan cerita orang ya. Sama aja bohong. Hmm. Jangan ceritain, aman. Hmm. Termasuk amanah kalau dititipkan jangan dipakai. Titipin motor, titipin mobil. Nah, dititip ya titip, amanah, jangan disentuh. Gitu kan. Nggak boleh sama sekali kecuali kita izin sama pemiliknya. Amanah juga kalau orang kontrak rumah, hati-hati. Contoh-contoh amanah. Kita kontrak, kita masuk dalam rumah tersebut bersih. Keluar harus sama. Nah, boleh tercuil-cuil, rusak sana sini atapnya. Ah, ini kan kontrakan, bukan tanggung jawab saya. lo yang tinggal di situ siapa? Kan kita. Dan rusaknya pada saat kita sedang tinggal, dari rusak sama pemilik rumah. Ada yang lebih parah, saya dengar di Indonesia ada yang keluar kontrakan bawa jendelanya orang, bawa pintunya orang, bawa segala macam macam. Ini Allah gitu. Sama juga amanah, sewa mobilnya orang. Hmm? Jangan karena mobil sewa, kemudian polisi tidur ditabrak saja sembarangan lubang, Nanti bukan, kenapa? Bukan mobil saya, sewa kok. Enak eh, benar. Hah? Al jaza min jinsil amal. Hadis Nabi SAW. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan. Hari ini kita rusak barang orang, besok kita Allah kasih mobil dirusakin juga itu. Sama ponakan kah, sama teman kah, sama sepupu kah, orang Allah. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kama tadinu tudan, kata Nabi SAW. Sebagaimana kau berperilaku, kau akan dibalas yang sama. Dan banyak contohnya masalah amanah. Hati-hati. Yang ketiga, kalau mereka berjanji, mereka ingkar janji. Bilang, insya Allah saya datang. Ya. Dan di Indonesia perlu kita perbaiki teman-teman, selalu ada persepsi insya Allah itu seakan-akan tidak pasti. Justru kalau pasti bilang insya Allah. Insya Allah lebih hebat dari kata-kata pasti. Datang ya, insya Allah. Berarti pasti datang itu. Karena kita sudah bilang insya Allah, insya Allah berarti Allah kan kalau Allah izinkan saya masih hidup saya akan datang. Jangan dibalik, jangan insya Allah berarti bisa saja datang, bisa enggak. Ya? Kalau kita nggak bisa telepon, batalkan. Maaf ya, saya nggak bisa batalkan. Jangan tiba-tiba nggak datang orang nunggu sampai berjam-jam. Saya subhanallah pernah sekali ke Jeddah, bawa barang amanahnya orang dari Indonesia. Saya telepon orangnya. Itu sampai mungkin 6 jam kali saya nunggu. Tunggu dari sudah pakai baju ihram nunggu di pinggir jalan di tempat halte bus teleponnya akhi ini ada, ada amanah titipan, titipan dia. Oh iya iya baik, saya datang sebentar, 10 menit lagi. Baiklah, 10 menit sebentar. 10 menit, ya ada. Telepon-telepon gak diangkat. Setengah jam saya telepon lagi masuk. Oh iya iya sebentar lagi 10 menit. Begitu terus sampai 6 jam. Nah, ya akhi kalau ente nggak mau datang bilang saya mau umroh ini. Gitu kan. Ini nggak mungkin saya pegang terus seperti ini. Gitu kan. Akhirnya saya bawa ke Mekah. Nanti selesai setelah itu boleh saya titipin sama orang lain yang bisa sampaikan ke dia. Tapi untuk apa janji orang kalau nggak bisa? Maaf saya nggak bisa. Ya. Ada kaidah penting dalam hidup seorang mukmin yaitu fikul di sarahatin rah. <clears throat> fikul di sarahatin raha. Garis bawahi dan hafal itu ya. Bagi yang hafal ini saya kasih buku nanti. Coba ulangi. Oh ya ya ya. Kayak <laughs> orang bisik-bisik. Di setiap keterus terangan ada ketenangan jiwa. Terus Datang ya, saya nggak bisa. Bantu saya, ya, saya nggak bisa. Bantu saya, iya saya bisa. Nggak usah pakai, nggak usah basa-basi. Orang mukmin nggak punya dua wajah, satu wajahnya. Iya iya enggak enggak, clear. Halal halal, haram haram. Udah, nggak usah janji-janji. Nggak usah pakai nggak enak. Oh ini karena kita kadang-kadang Indonesia ini nggak enaknya salah tempat. Mau diajak ke tempat salah, nggak ah, nggak enak nih. Ya ya nanti saya datang gampang-gampang. Padahal sebenarnya nggak mau datang. Nah, saya nggak bisa datang. Haram itu. Nggak boleh saya datang. Saya sudah ikut pengajian loh. Oh, kau sekarang berubah ya? Iya, saya berubah menjadi lebih baik, beriman. Mudah-mudahan kau juga bisa rasain. Gitu. Hmm. Ayo kita ketemu di diskotik ya nggak bisa haram. Saya sudah tahu sekarang. Kamu yang hadir pengajian saya ya, ya balik aja dia. Besok nggak telepon lagi dong. Nah. Dia sudah tahu udah berubah nih. Hmm. Jadi mestinya begitu. Itu satu kaidah sederhana menyelamatkan kita dari sifat kemunafikan. Enggak ada wajah dua. Jelas semuanya. Ini orang kalau berumah tangga enak, orang kalau berparal bisnis enak, orang menjadi atasan enak, jadi bawahan enak, semua enak. Karena orang tahu oh, orang ini ya, apa yang dia bilang ya iya. Ini, ya. nggak ada yang rahasia. Nggak ada sesuatu yang dirahasiakan dalam arti kata memang ada hal-hal yang boleh kita rahasiakan ya. Tapi kalau umumnya memang orang tahu ya sudah nggak masalah. Nah. Kemudian yang keempat adalah kalau mereka berdebat, mereka curang. Itu sifat orang munafik yang keempat. Kata Nabi SAW, kalau empat hal ini ada pada seseorang, pastikan dia munafik tulen sampai dia bertaubat. Jadi kalau dia berdebat, curang. Di sini kenapa dikatakan berdebat curang? Karena orang beriman tidak butuh berdebat. Tidak butuh. Teman kita benar, oh iya, Anda benar, saya terima. Selesai, clear. Di setiap keterus terangan ada ketenangan jiwa. Oh iya, benar nih, saya yang salah, saya terima. Kan clear. Orang yang suka berdebat walaupun dia salah, ciri munafik. Karena dia tidak mau kalah. Maka ini orang munafik, cirinya. Ini yang dimaksud dengan dia curang artinya biar juga jelas-jelas salah, tetap ngotot. Nah, ada orang seperti ini teman-teman, jangan dijadikan sebagai sahabat. Orang yang baik, orang yang selalu menerima kalau benar. Kalau kita dinasihatin oleh orang lain, tugas kita menerima, mencerna, memilih yang baik, dijalankan. Bukan kalau orang nasihatin kita, fikir poin apa yang bisa saya pegang, lalu saya balas. Banyak orang begitu dinasihatin. Dia dengar tapi dia pikir, ah ini poin ini. Nah tapi kan tadi kamu ngomong begini, bantah. Gak usah bantah, gak perlu. Orang kasih nasihat ya terima kasih. Alhamdulillah, baiklah. Kalau dia salah, dia hardik kita, terima transferan pahala gratis. No? Dia cuci maki segala, ya, oh iya. Sebelum saja, bagus, terus-terus aja saya terima transfer tuh. Saya pernah cerita ini Ibnu Abbas radhiyallahu pernah pakai jubah baru lalu dicaci maki oleh orang. Kamu begini, kamu begitu, kamu macam-macam. Apa yang terjadi? Ibnu Abbas diam sampai sambil senyum. Sudah selesai orang itu caci maki, oleh Ibnu Abbas dibuka jubahnya. Ini hadiah buat kamu. Sampai malu orang itu. Tadi caci maki dia kenapa Ibnu Abbas pakai baju baru cemburu gara-gara bajunya orang. Kenapa? Baju di badannya orang. Hah? Ngapain kamu yang cemburu? badan bukan ada juga gitu ya. Kenapa harus cemburu? Tapi gitulah. Lalu Ibnu Abbas mengatakan kepada pegawainya yang ada bersama di beliau yang selalu bawa-bawa bukunya apa macam-macam kebutuhan Ibnu Abbas dia mengatakan beritahukan alamat rumah saya rumah kita orang ini siapa tahu dia punya hajat kita penuhi maka Ibnu Abbas eh, pegawai Ibnu Abbas sampaikan lalu orang itu diajak ke rumah lalu diberikan hadiah sampai orang itu jadi muridnya Ibnu Abbas teman-teman sekalian jangan pernah balas kebodohan dengan kebodohan. Tapi balas kebodohan dengan kepintaran. Orang teriak caci maki biarin aja. Jangan kita ikut-ikutan. Kalau ada dua orang dua-duanya ribut, dua-duanya jelek nggak? Dua-duanya sama jeleknya. Biar tampannya bagaimana jadi jelek juga. Matanya belalak, murutnya besar-besar kelihatan, ludahnya muncrat semua. Hmm? Jadi jelek. Hmm. Kata Nabi SAW, kalau dua orang bertengkar, maka yang memulai pertengkaran dilaknat sama Allah tuh. Hmm? Yang diam ini dikasih pahala. Sampai rivalnya ini balas. Kalau kita ikut balas, maka kita juga sama dengan dia. Jangan balas kesalahan dengan kesalahan, kebodohan dengan kebodohan. Kita digibah, kita juga giba itu kebodohan.